masalah hidung memasukkan sesuatu ke lubang hidung itu membatalkan puasa lah ini ada ilmunya kalau ada ilmunya bisa sumpek orang suntuk sampai di rumah bisa nggak nyaman loh kenapa kok mukamu murung waduh pengajian nggak enak tuh ada apa <laughs> ada yang batalkan puasa kok bikin susah apa itu memasukkan sesuatu ke lubang hidung terus uras urusanmu apa <laughs> saya punya hobi ngupil ya ada pertanyaan ya, ini pertanyaan ngupil saja mohon maaf ini saya sering pertanyaan hukum ngupil bagaimana? Hukum ngupil banyak itu. Sepele, tapi anak kecil ditahan juga nggak mau, mau rame. Coba kalau anak kecil mengupil ditahan, bermasalah. Contoh, bagaimana hukumnya? Nah, yang dimaksud membatalkan itu seperti apa sih? Memasukkan ke lubang hidung. Yang dimaksud membatalkan memasukkan sesuatu ke lubang hidung adalah memasukkan sesuatu ke lubang bagian atas yang jika yang kita masukkan itu adalah air, kita akan kesegrak panas itu pernah ya kesegerak yang panas bagian atas sini bukan bagian batang hidung bawah bagian atas oh, nah itu panas nah itulah kalau anda masuk ke suatu sampai di situ batalah puasa anda maka dari itu kabar gembira bagi siapapun yang punya hobi ngupil ternyata ngupil tidak membatalkan puasa asalkan ngupilnya yang wajar sampai sampai batas atas ya dan jangan di depan umum jadi ini ternyata ini sederhana kadang-kadang pertanyaan aneh-aneh Biasanya yang bertanya itu sudah tidak pernah ngaji itu ya. Hanya dengar sesaat memasukkan lubang hidung. Oh, gimana? Ngupil kan masuk lubang hidung. Nah ini karena ilmunya setengah-setengah. Makanya kalau belajar setengah-setengah bikin pusing tambahan ya.